Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mub'ats rahmatan alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini, hari ke-9 Ramadan, merupakan pertemuan ke-9 kita pada kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qarnain bin Muhammad Sanusi Hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang dalam bingkai harapan kepada Allah. Jadi tema hari ini adalah dalam bingkai harapan kepada Allah. Olehnya itu bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa Anda kirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau via SMS dan WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau bisa juga lewat telepon di nomor 0411 878 368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tosia hari ini dengan tema dalam ingkai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kepada Al Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar Rahim. Al-Mu'ammili لكشف الملمات والمرجو لرفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نرجو رحمته ونخاف عذابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang kesembilan ini, insyaAllah ta'ala kita akan mengkaji dari salah satu amalan hati yang sangat pokok yang sangat diperlukan oleh seorang hamba dalam perjalanannya kepada Allah dan negeri akhirat yang dikata amalan hati ini hilang darinya, maka itu adalah tanda kebinasaannya. Amalan hati yang akan kita bahas ini adalah tentang ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebuah ibadah yang agung membantu seorang hamba berjalan kepada Allah teguh di atas agama Apalagi di masa sekarang ini, masa penuh dengan fitnah-fitnah, berbagai syahwat, syubhat, dan berbagai ujian. Hanya saja kita perlu memahami tentang mana harapan yang merupakan ibadah hati yang agung, mengerti kandungan dan artinya, dan membedakannya dengan angan-angan yang tercela. Dan di dalam bulan ini pintu-pintu harapan sangat banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba di berbagai ibadah. Dan pintu harapan alhamdulillah ada di semua waktu. Ada di segala keadaan. Dari berbagai syariat yang dituntunkan untuk kita dalam sehari dan semalam terlihat dengan sangat jelas pintu-pintu harapan itu. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya kadang kita lalai darinya atau lupa darinya dan kadang sebagiannya tidak mencermati dengan baik atau tidak mengetahui ada pintu yang terbuka di depannya. Iya. Maka raja rasa harapan adalah hal yang penting untuk kita bahas. Secara bahasa kata roja itu, itu dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Mana yang pertama terkait dengan amal, terkait dengan harapan, dan mana yang lain terkait dengan sudut. Sudut pada sesuatu. Iya. Nah, ini dua penggunaan di dalam bahasa Arab. Secara istilah roja didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi saling melengkapi. Di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa roja adalah keterkaitan hati dengan sesuatu yang dia cintai, yang ingin dia dapatkan pada saat itu. Dan ada juga yang menafsirkan roja bahwa dia adalah ketenangan menunggu sesuatu yang dia harapkan dia mendapatkannya. Dan perlu sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata bahwa roja adalah imtidadul qalbi wa mailuhu ilal mahbub munqati'an amma yakta'uhu anhu. Roja adalah lapangnya hati dan kecondongan hati itu kepada hal yang dia cintai. Di mana ia terputus, meninggalkan segala hal yang menghalanginya, yang memutuskannya. Dan beliau juga membahasakan roja, bahwa roja adalah seperti orang yang memandu, memandu hati itu ke negeri yang, ke negeri siapa yang dia cintai, yaitu ke negeri Allah, yaitu kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Yang roja harapan ini mempercantik dan memperindah perjalanannya. Dari mengatakan bahwa roja harapan adalah dia bergembira dengan kebaikan dan keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan merasa lapan untuk melihat dari kedermawanan dan kemuliaannya dari yang mengatakan bahwa roja adalah dia percaya terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tanpa dari apa-apa yang telah kita sebutkan dari definisi bahwa roja adalah ketergantungan hati kepada Allah, bergembira dengan kebaikan dan keutamaannya, merasa tenang untuk melihat dari kedermawanan dan pemberiannya. Nah, ini yang disebut dengan roja. Dan roja harapan lawan dari putus asa. Dan putus asa itu adalah sesuatu yang terjadi pada hamba yang seakan tidak mengharapkan rahmat Allah. Nabi aku berkata kepada anak-anaknya, "Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian putus asa ya rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa ya rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Iya. Dan sebelum saya uraikan lebih lanjut tentang roja, para ulama membedakan antara roja, harapan, dan at-tamanni, angan-angan. Tidak ada perbedaan yang menyolok antara keduanya. Kalau roja, dia adalah orang yang mengharapkan kebaikan dan telah menjalani sebab-sebab di dalam memperoleh kebaikan tersebut. Itu disebut roja. Adapun tamanni angan-angan, dia adalah hanya sekadar mengharapkan sesuatu dengan malas, tidak menempuh jalan. Maka ini disebut dengan angan-angan. Dan seorang hamba atau hal yang disebut dengan ibadah, itulah ibadah atau hal yang disebut dengan roja yang merupakan ibadah adalah harapan yang disertai dengan amalan. Nah harus seperti itu. Harapan yang disertai dengan amalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Disebut dulu tiga hal. Beriman, berhijrah, dan berjihad. Ada amalannya. Dikatakan mereka inilah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Ada amalan, kemudian berharap. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana harapan itu adalah dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Telah ada pada diri telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap punya raja kepada Allah dan hari akhirat, maka raja kepada Allah dan hari akhirat itu dibangun di atas mengikuti mengambil suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tamanni berangan-angan ini yang dicelah, Iya. Di dalam Al-Qur'an dan dicelah ahlul kitab terhadap hal tersebut dalam sebagian ayat. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah innal iman laisa bitahalli wala tamanni. Innamal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amal Iman itu bukan dengan bercantik-cantik, berhias, bukan pula dengan berangan-angan. Tapi iman adalah apa yang menetap di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Iya. Maka seorang yang memiliki harapan itu bagaikan Eh, petani yang ia mencari tanah yang bagus, kemudian menebarkan benih pada lahan tersebut, mengalirkan padanya air pada waktu yang dia diperlukan, dia pelihara, kemudian dia jaga tanahnya dari hal yang bisa merusak tanaman, ya kemudian dia menunggu mengharap dari keutamaan Allah. Nah, ini yang disebut dengan roja. Dia mengharap dari keutamaan Allah, ini yang disebut dengan roja. Iya. Tapi kalau misalnya dia hanya memiliki tanah kemudian mengharap tumbuh-tumbuhan, nah ini bukan disebut roja, ini disebut dengan angan-angan. Baik, jadi ini mungkin pendekatan bagaimana membedakan antara roja yang merupakan ibadah dan apa yang disebut dengan angan-angan. Iya. Seorang hamba hendaknya menghadirkan di dalam dirinya dari keagungan dan kebesaran Allah serta luasnya rahmat dan kemuliaan Allah supaya muncul dari harapan yang membantu dirinya di dalam menegakkan amalan-amalan. Iya. Maka di antara hal yang membantu seseorang untuk ia bisa menegakkan ibadah roja ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia mengingat akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala Yang mana Allah firman wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam maqadallahu al-khalq, kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al-arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi." Tatkala Allah telah selesai menakdirkan makhluk menciptakan makhluk, maka Allah tulis dalam sebuah kitab dan kitab itu berada di sisinya di atas arsh bahwa rahmatku lebih mendominasi kemurkaanku. Iya. Dan di antara hal yang membantu seorang hamba untuk selalu berharap kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala adalah ia mengingat akan banyaknya keutamaan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Iya. Dan semua manusia diberi dari nikmat. Andai kata orang kafir tidak mendapat dari nikmat Allah, maka mereka tidak akan hidup di atas muka bumi. Dan nikmat-nikmat yang banyak ini membuka pintu harapan. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang membuka pintu harapan, membawa seorang hamba ke dalam bingkai keindahan harapan ini adalah dia mengingat dari janji Allah besarnya pahala dan kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang beramal dengan amalan yang salih dan menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tentunya diterangkan di dalam banyak ayat. Dan di antara hal yang membantu seorang hamba untuk membuka pada dirinya pintu harapan dihadirkan bahwa Mengharap ini adalah ibadah yang agung. Adalah ibadah yang agung. Iya. Merupakan ibadah orang-orang yang beriman. Merupakan ibadah orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat kaum mukminin orang-orang yang salih bahwa mereka itu yarjuna rahmata wa yakhafuna adabah mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian itu tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, pengagungan kepadanya? Penuh ketundukan dan pengagungan kepadanya. Maka seorang mengharap kepada Rabbnya, itu adalah hal yang baik dari ibadah yang agung. Iya. Karena itu tidak ada kerugian bagi siapa yang membuka untuk dirinya pintu harapan akan membawa dari ketenangan dan kesejukan di dalam dirinya. Iya. Dan juga di antara hal yang uh, membawa pintu rahmat atau pintu harapan untuk seorang hamba adalah seorang hamba mengetahui bahwa Allah mengampuni dosa-dosa hamba yang bertobat. Bagaimanapun besarnya dosa itu. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka firmanku Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Iya. Dan di dalam hadits Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la Wahai ibn Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, kecuali aku akan ampuni untukmu apa saja dari kesalahanmu dan aku tidak peduli apa kesalahan itu. Iya. Dan harapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang membuat seorang uh, termotivasi, membuka pintu harapan untuk dirinya, itu adalah sebab ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dan kecintaan Allah kepada hamba dan kedekatan Allah kepada hamba tersebut. Iya. Kemudian dari hal yang ingin saya ingatkan di dalam pembahasan bingkai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bahwa di belakang ibadah mengharap, ibadah roja kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat buah dan manfaat yang sangat besar. Iya. Di antara pokoknya adalah memasukkan seorang hamba di dalam pintu-pintu peribadatan dan hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diragukan. Sebab kalau dia punya harapan, maka dia akan giat menegakkan ibadah-ibadah dari salat, zakat, haji, puasa. Demikian pula dari amalan-amalan salih yang lainnya Sebab harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengantar untuk hal itu. Ia selalu mengingat akan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keindahan raja ini, raja ini membawa seorang hamba itu menjadi ledat di dalam beribadah. Nikmat di dalam beribadah. Ya, dan kita akan sebutkan insya Allah tiga tingkatan di dalam roja dalam mengharap, tapi secara umum seorang yang masuk di dalam ibadah roja ini memiliki roja di dalam setiap ibadahnya, maka ini akan membuat dia selalu bergerak, membuatnya lezat, membuatnya lezat dengan ibadah tersebut, merasa nikmat dengannya. Iya. Kemudian dari manfaat dan buah ibadah roja ini adalah seorang hamba menampakkan penghambaannya kepada Allah, menampakkan ubudiannya. Iya. Tatkala ia memiliki rasa harapan, seakan-akan dia bersimpu di depan Allah, ya, memohon dari rahmatnya, meminta agar supaya diampuni dosa-dosanya, dimaafkan dari kesalahan-kesalahannya, diterima dari kebaikan-kebaikannya, walaupun dia banyak aib, banyak kekurangan, banyak melakukan kesalahan. Tapi kekuatan harapannya ini mengharuskan dia untuk berserah diri, tunduk, dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan ini adalah kehidupan di dalam amalan dan kegiatan seorang hamba menjadi ruh di dalam kehendak dan keinginannya. Kemudian dari keindahan roja ini ya ibadah harapan atau roja harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dasar diterimanya doa. Sebab doa itu iya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba memohonnya dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan doa disebutkan doa karena memang ada bentuk harapan di dalamnya. Dia sangat tamak, ingin meraih permintaannya, jiwanya bergerak untuk memohon apa yang dia minta. Iya. Kemudian dari keindahan harapan kepada Allah, ini akan membawa seorang hamba masuk ke dalam pintu yang lebih indah. Dia akan semakin kuat di atas tauhid, semakin gemar mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebab kalau dia benar pengesaannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, maka harapannya akan besar di dalam dirinya. Demikian pula dia semakin cinta untuk mempelajari dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lihat dari nama-nama yang mengandung kemuliaan, kedermawanan, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari keindahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya harapannya ini adalah sebab ia meraih apa yang dia cari apa yang dia inginkan karena seorang hamba apabila dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, berbaik sangka terhadap apa yang berada di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuat sangkaannya itu keliru dan tidak akan dibuat dari harapannya itu sebagai hal yang sia-sia. Allah tidak akan melantarkan dari harapan seorang yang berharap dan amalan orang yang beramal. Sebagaimana yang dimaklumi di dalam ketentuan sejumlah ayat dan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keindahan berharap kepada Allah itu adalah sebab kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala ia mengharap kepadanya, bergantung kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadapnya. Ya, dan ini tergabung di dalam sejumlah pembahasan dan di dalam setiap maknanya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah cinta akan hal tersebut dan itu semuanya dibangun di atas bingkai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap kepada Allah ini inilah yang membantu seorang untuk selalu bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota badannya. Iya, dan ini membawa dia ke dalam pondasi ibadah yang lebih tinggi lagi. Iya, dan adanya raja di dalam jiwa ini akan membawa dia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan harapan ini apabila berada di dalam jiwa seorang mukmin juga memberikan buah. Memberi buah yang indah, menghilangkan dari dirinya was-was dan menghilangkan dari dirinya sangkaan-sangkaan jelek dan membuat musibah itu ringan terhadapnya. Membuat musibah ringan terhadapnya. Iya. Sebab orang yang terlalu banyak was-was, kalau saya berbuat begini, apakah akan terjadi begini dan begitu? Kalau saya lakukan begini mungkin banyak resikonya, mungkin begini dan begitu. Ini karena ada was-was yang ada di dalam dirinya dan bisikan-bisikan yang mengkhawatirkannya. Tapi kalau dia punya harapan yang baik, maka dia akan jauh dari was-was tersebut dan akan diringankan dari musibah-musibah yang menimpanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an perbedaan yang menyolok antara suara yang beriman dan tidak beriman. Allah berfirman wala tahinu fi bitigail qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun ini di posisi jihad ya jangan kalian merasa lemah di dalam apa namanya menghadapi orang-orang kafir itu iya kalau kalian merasa pedih mengalami kesakitan maka mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga mengalami kepedihan, kesakitan, sama-sama di dalam pertempuran. Tapi bedanya, مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ Kalian itu mengharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Maka harapan ini itu membedakan antara seorang mukmin dan selain mukmin. Adapun seorang mukmin harapannya besar di dalam dirinya. Itu adalah bentuk dari berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah untuk berbaik sangka kepada Rob kita Jalla wa ala. Iya. Dan harapan ini di antara kebaikannya meringankan musibah, memberikan keteguhan untuk seorang hamba. Ya, tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Nabi aku. Ya, dan ini mereka menyampaikan berita kepada ayahnya membuat ayahnya sedih sudah berulang kali. Dan di kali yang terakhir, mereka datang menyampaikan bahwa saudara uh, kandung Nabi Yusuf dari satu ibu telah ditangkap dan dipenjara. Maka Nabi Yakub berkata, "Bal sawwalat lakum anfusukum amra." Fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Innahu huwal hakimul alim. Bahkan kalian itu jiwa-jiwa kalian hanya apa namanya memperangan-angan memperpanjang sesuatu. Iya. Maka saya hanya melakukan kesabaran yang terindah. Saya berharap Allah akan mendatangkan mereka semua kepadaku. Perhatikan dari harapan yang sangat dahsyat. Iya. Pada diri Nabi Yakub alaihi salam di tengah terjadinya musibah yang menimpa beliau. Tapi harapan tetap ada. Dan itulah jiwa seorang hamba yang baik mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada dua pembahasan di sini saya tutup dengannya kajian kita tentang harapan. Yang pertama bahwa seorang mukmin itu harus berada antara pintu harapan dan pintu rasa takut. Ini dua hal. Karena itu pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang keagungan ibadah dengan rasa takut kepada Allah. Dan di hari ini kita membahas tentang rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan insya Allah di hari esok kita akan bahas tentang mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mukmin harus berada antara rasa takut dan rasa harapan, memiliki dua hal dan harus selalu ada di dalam dirinya dari kecintaan kepada Rabbnya Jalla wa Allah yang membawanya yang diibaratkan oleh para ulama tiga ibadah ini bagikan seekor burung. Dua sayapnya adalah rasa takut dan harapan dan badannya itu adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tiga jenis ibadah ini yang paling kuatnya adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kaidah yang perlu saya tegaskan di sini bahwa di dalam mewujudkan sebuah peribadatan yang benar hati seorang hamba yang beriman harus berputar antara rasa harapan dan rasa takut. Dia kumpulkan di dalam hatinya. Dia mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya pada satu waktu. Iya. Pada suatu waktu di pada di di di keadaan tersebut sehingga benar keimanannya. Sehingga benar keimanannya. Karena itu kalau kita perhatikan bagaimana Al-Quranul Karim menggabungkan dua hal sekaligus. Seperti misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu ghafurur rahim." Sungguhnya Rabbmu maha segera siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan digabungkan dua hal. Takut karena disebut Allah segera siksaannya dan dibuka pintu harapan karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah firman Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabu syadid huwal adabul alim. Beri kabar gembira eh, beri berita kepada hambaku bahwa aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang pedih. Ya, Dan Allah sering menyebut dua penduduk sorga, penduduk neraka. Orang-orang yang baik dalam sorga, orang-orang yang jelek dalam neraka. Siapa yang baik timbangannya, mereka yang beruntung siapa yang jelek, ringan timbangannya, maka mereka di dalam neraka. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari kiamat ada yang putih wajahnya, ada yang menghitam. Selalu diseimbangkan antara dua hal. Sehingga ada rasa harapan dan ada rasa takut pada diri seorang hamba. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rasa takut itu harus selalu mengandung rasa harapan. Sebab kalau rasa takut tidak ada harapan di dalamnya, itu bukan ibadah yang benar, bukan rasa takut yang benar, yang merupakan ibadah. Tapi rasa takut yang tidak ada harapannya itu dianggap sebagai kunut, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Iya. Sebagaimana rasa harapan itu harus mengandung rasa takut. Iya. Sebab kalau dia hanya berharap saya, itu namanya dia merasa dirinya aman dari makar Allah, dan ini semuanya adalah kejelekan. Karena itu rasa takut yang benar harus disertai harapan di dalamnya, mengandung harapan. Dengan rasa takutnya kepada Allah, dia lebih giat untuk beramal. Lebih giat untuk beramal. Dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, maka dia tidak mendekati hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hal yang pertama. Dan yang kedua yang ingin saya ingatkan bahwa uh, atau sebelum saya lanjut kepada yang kedua, masih terkait di dalam masalah seorang mukmin antara rasa harapan dan rasa takut, memang ada kondisi-kondisi, kadang rasa harapan lebih diperkuat daripada rasa takut. Dan ada kondisi, kadang rasa takut lebih diperkuat, lebih didominasi terhadap rasa harapannya. Ya, kapan rasa harapan lebih diperkuat di atas rasa takut itu di beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, di keadaan dia sakit atau di keadaan sakaratul maut. Keadaan sakit dan sakaratul maut, maka di sini dari hal yang hendaknya berlaku pada seorang hamba, dia buka untuk dirinya rasa harapan yang besar. Agar supaya dia meninggal dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam hadits Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya, Allah berfirman, dan aku sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Ya, perhatikan hadits Qudsi ini ya. Allah berfirman, aku sesuai sangkaan hamba. Tidak dikatakan sesuai baik sangkaan hamba. Tapi sesuai sangkaan hamba. Kalau hamba berbaik sangka, baik pula yang dia dapatkan. Kalau hamba berjelek sangka, maka jelek pula yang dia dapatkan. Jelek pula yang dia dapatkan. Karena itu di keadaan dia sakit, dihadiri oleh sakaratul maut, maka hendaknya dia memperbaik sangkaannya kepada Allah. Agar supaya dia meninggal dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Karena itu di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan ini hadith Disebutkan bahwa diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga hari sebelum beliau meninggal. Iya, menunjukkan bahwa beliau selalu menghadirkan hal ini di dalam dirinya. Dan diantara antara e, keadaan seorang itu lebih mendominasikan harapan adalah ketika dia putus asa dari rahmat Allah. Misalnya dia jatuh di dalam dosa, banyak melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, ya, membuat dia putus asa, dari rahmat Allah membuat dia hancur, ya berkeping-keping misalnya dalam bahasa sebagian orang, maka dalam hal yang seperti ini hendaknya dia bangun rasa harapan yang benar. Dia perkuat rasa harapan supaya seimbang dirinya, seimbang jiwanya tersebut. Iya. Dan ada kondisi-kondisi yang rasa takut hendaknya lebih diperkuat di atas rasa harapan. Kapan rasa takut diperkuat? Di beberapa keadaan. Yang pertama, ketika seorang itu merasa uh, di dalam kenikmatan penuh dengan kesenangan, iya, merasa dirinya santai, maka di kondisi ini hendaknya diberi dari rasa takut yang membuat dia uh, ingat akan hari akhirat, segera dia beramal, tidak lalai, iya, tidak uh, lalai di tengah nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara tempat seorang itu mendominasikan Rasa takutnya adalah ketika dia berbuat kemaksiatan, ya agar supaya dia menjauhi maksiat tersebut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika dia merasa aman dari makar Allah, aman dari siksaannya, hendaknya dia tinggalkan atau dia jauhi dari apa namanya? Eh, dia dia perkuat dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di apa namanya dalam uh, keadaan ini setelah kita melihat bagaimana seorang mukmin berputar antara rasa takut dan rasa harapan ya maka seorang hendaknya memiliki fikih yang benar terhadap amalan hati itu ya karena itu dinukil dari Ali bin Abi Thalib rahimahullah beliau berkata bahwa orang yang fakih dengan sebenar-benar fikih adalah orang yang tidak membuat manusia itu putus asa dari rahmat Allah. Tapi dia juga tidak membuat orang itu ringan di dalam melakukan maksiat. Tidak dibuat mereka merasa aman terhadap siksaan Allah. Iya. Maka ini dua hal. Seorang yang harusnya menasihati manusia, ya berlemah lembut terhadap mereka. Ya. Dan uh, ilmu ini itu adalah penyembuh maka orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia itu adalah orang-orang yang memberikan obat dan penyembuhan kepada manusia. Ya, dan hendaknya dia melihat dari tempat-tempat sakit itu apa dan dia obati dari penyakit itu sesuai dengan apa yang mencocokinya. Dia beri dari rasa takut dan dari rasa harapan apa yang mencocoki penyakitnya. Kemudian terakhir di sini harus diketahui bahwa harapan kepada Allah Subhanahu wa tiga derajat dalam satu bingkai. Iya, semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang pertama adalah derajat dia memiliki rasa harapan yang memberikan motivasi kuat dalam dirinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sehingga kesungguhan rasa harapan ini memberikan kelezatan di dalam jiwanya melakukan ibadah walaupun ibadah itu berat. Walaupun ibadah itu berat. Ya, karena dia mengharap dari pahala Allah mengharap dari rahmat Allah, mencari dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya kita lihat dari kaum muslimin walaupun berat bangun sholat subuh, dia tetap melakukan sholat subuh. Berat beruduk di musim dingin tetap dia beruduk. Berat dari jihad, dari haji, dari umroh berat dalam menuntut ilmu, berat bangun sholat malam, berat di dalam berpuasa. Tapi karena dia mengharap eh, rahmat Allah, dia merasakan lezatnya dari ibadah tersebut. Dan ini derajat yang pertama. Ini derajat yang pertama. Karena itu kata sebagian as-salaf, saya melatih jiwaku, memaksanya untuk melakukan sholat malam selama 20 tahun. Kemudian saya merasa nikmat dengan sholat malam itu selama 20 tahun pula. Perhatikan 40 tahun dia melatih dirinya. Iya, sehingga dia sampai kepada lezat kelezatan di dalam ibadah. Dan ini derajat yang pertama. Derajat yang kedua, Derajat yang kedua adalah orang yang bersungguh-sungguh terhadap dirinya meninggalkan hal-hal yang dia terbiasa dengannya. Dia terbiasa dengannya. Kadang jiwa memiliki kebiasaan-kebiasaan, ya, kesenangan, hal-hal yang dia merasa apa namanya eh, santai dengannya. Dia tinggalkan hal tersebut, dia ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik daripada itu. Walaupun kebiasaan itu adalah baik, ya, tapi dia ingin menggantinya kepada yang lebih baik. Karena besarnya harapannya kepada Allah. Dan ini derajat lebih tinggi. Karena derajat ini dibangun di atas ilmu dan pengetahuan terhadap hukum-hukum agama. Karena itu, dari ibadah yang dia sudah tenang melakukannya, dia ganti dengan yang lainnya, karena hal tersebut lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini saya ingatkan ya bahwa kadang sebagian orang dia mempelajari dari pintu-pintu ilmu Ya apalagi kalau gemarnya membaca buku sendirian, ya kadang dia e, merasakan sesuatu dari kebaikan ibadah. Tapi ada dari celupan-celupan penghambaan yang kadang dia tidak pahami. Yang dikata dia pahami dengan baik, maka ibadahnya akan semakin lebih baik. Ibadahnya akan semakin lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat yang ketiga ada ini derajat yang paling tingginya. Ada derajat orang-orang yang beribadah dalam keadaan dia rindu berjumpa kepada Allah. Iya. Dia cinta berjumpa dengan Allah yang menciptakannya. Dan ini rasa harapan yang akan membuat dia betul-betul zuhud terhadap kehidupan dunia. Dan ini yang paling tingginya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia berbuat kesyirikan kepada siapapun dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari uh, derajat yang tinggi ini adalah kisah seorang sahabat Umair ibn al-Humam al-Ansari rahimahullah. Di dalam sebuah peperangan ketika kaum musyrikin sudah dekat maka Rasulullah berkata, dan ini di perang Badar. Rasulullah berkata, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Kata beliau kepada para sahabat, berdirilah kalian semua. Kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya berdiri kalian berperang, itu adalah sorga luasnya langit dan bumi. Maka Umar ibn Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Ya Rasulullah, sorga seluas langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Maka beliau berkata, bahin bahin Ya. Kalimat takjub, sangat bangga akan hal tersebut. Maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat bahin-bahin itu? Maka beliau berkata, La ya Rasulullah, illa raja'ah an akuna min ahliha. Tidak ya Rasulullah, saya hanya berharap saya termasuk dari penghuni sorga itu. Maka Nabi berkata, fa innaka min ahliha. Sungguhnya engkau dari penduduk sorga itu. Maka Umair bin Humam radhiyallahu anhu mengeluarkan beberapa korma ya dari tempatnya lalu beliau makan dari korma tersebut kemudian beliau berkata sesungguhnya andai kata saya hidup dan e, menghabiskan korma ini maka ini adalah kehidupan yang panjang maka beliau lemparkan kormanya lalu beliau maju berperang kemudian beliau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah contoh dari jiwa para sahabat yang jiwa mereka itu bergetar, bergerak, rindu berjumpa dengannya, ingin segera bertemu dengannya, tenang untuk menghadap kepadanya, penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita semua kebaikan dan selalu menghiasi hati-hati kita dengan ibadah-ibadah yang agung dengan ibadah-ibadah yang mendekatkannya kepada Allah, menguatkan hati-hati kita di atas ketaatan agamanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Nah. Ya, kaum muslimin dan muslimat pendengar sekalian, rahimakumullah demikianlah tadi kita dengarkan tausiah tentang dalam bikai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk Pertanyaan pertama dari hamba Allah. <clears throat> Katanya saya membantu seseorang untuk membuat desain tanpa meminta imbalan karena software yang saya pakai bukan asli. Namun orang tersebut tetap memberikan saya uang. Karena takut menggunakan uang tersebut, maka saya hanya menyimpannya saja. Namun suatu hari saya sangat butuh dan saya menggunakan uang tersebut untuk makan keluarga Bagaimanakah hukum uang tersebut? Apakah haram? Jujur saya, saya sangat takut kepada Allah dan tidak tenang setelah memakannya. Namun saya kasihan dengan keluarga saya. Apakah ibadah saya masih diterima setelah saya memakan uang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang pertama jiwa yang bertanya ini adalah jiwa yang baik insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepadanya. Masih punya rasa takut terhadap apa yang dia lakukan, mempertanyakan apa yang dia kerjakan. Iya. Yang pertama terkait dengan software ini, uh, harus dia pastikan apakah itu adalah suatu hal yang diizinkan oleh pemiliknya atau tidak. Ya. Dan sekarang ini ada dua urf Kadang ada disebut tidak boleh untuk menggandakan di depan sampulnya saja, tapi di dalam prakteknya kadang si pembuat softwarenya sendiri memberikan kelapangan dan keluasan. Ya. Tapi semuanya hendaknya diingat bahwa uh, hak orang terhadap sebuah pekerjaan ilmiah itu dijaga, muslim maupun kafir. Ya, seorang muslim tidak mendolimi saudaranya sesama muslim, juga tidak mendolimi orang kafir. Tidak mendolimi orang kafir. Iya, maka ini yang dia pastikan. Kalau itu adalah hal yang terjaga dengan sebuah uh, amanah tidak boleh untuk dia pakai kecuali izin dari pemiliknya, maka tidak ada hak dia menggunakannya. Dan apa yang dibangun di atas hal tersebut, apa yang dia lakukan, itu adalah kekeliruan. Ya hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah berlalu dari apa yang dia kerjakan. Semoga Allah mengampuninya dan semoga dibukakan untuknya dari pintu-pintu rezeki yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Raya, Abu Royan di Kendari. Katanya bolehkah beristighfar dengan niat mendapatkan ampunan Allah dibarengi dengan keinginan mendapat keluasan rezeki. Karena jika demikian, apakah bukan termasuk beramal akhirat untuk mendapatkan dunia yang dapat membatalkan tauhid? Saya sudah sebutkan di pembahasan bahwa seorang beribadah dibangun di atas rasa harapan dan rasa takut. Dan harapan itu bukan sekadar harapan. Ya, tapi harapan disertai dengan rasa takut itu yang merupakan nilai ibadah. Dan seorang hamba ketika dia beramal salih mengharap dari pahala Allah, takut dari siksaannya, Ya, dan dia ikhlas dalam ibadahnya. Adapun dari keinginan dunia yang ingin dia dapatkan dari kelapangan rezeki, dari perkara dunia, ah, ini yang bisa membahayakan dari keinginan dunianya. Iya. Tapi kalau dia mengharap dari rahmat Allah, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dia di dalam beristighfar, dia melakukan sholat, dia bersedekah, dia sholat duha misalnya supaya dilapangkan rezekinya, dia bersedekah supaya lebih luas lagi rezekinya. Semata dunia yang dia inginkan, ah, ini yang batal amalannya yang dicela di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Adapun kalau kehendaknya adalah akhirat, itu yang paling pokoknya, itu yang dasarnya, dan ada suatu dari dunia ikut di belakangnya, tidak mengganggu dari niat akhiratnya, tidak ada masalah. Sebab seorang berjihad di jalan Allah, dia juga mendapatkan gonima dari pembagian harta rampasan perang dan sebagainya. Dan itu tidak dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ummu Nashwa di Solo. Katanya satu tahun yang lalu saya membeli rumah, yang mana sebagian uangnya saya pinjam di bank. Sekarang saya ikut kajian dan takut akan hukum Allah, karena saya berurusan dengan riba. Apa yang harus saya lakukan dengan hutang yang masih ada dua tahun di bank? Ya, sepanjang hal tersebut terjadi di masa ia tidak mengetahui, maka uh, hendaknya dia segera menyelesaikan hutangnya. Dan hendaknya dia jaga, jangan sampai ia ada menundak atau terlambat sehingga dikenakan lagi bunga yang merupakan bentuk riba yang lainnya. Tapi kalau dia mampu untuk segera menyelesaikan hutangnya, berlepas darinya, maka itu yang lebih baik untuknya. Ya kalau dia tidak mampu sekaligus, maka dia jalani apa yang ada sekarang ini dan dia jaga untuk tidak jatuh di dalam kesalahan yang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abdurrahman di Makassar. Katanya bagaimana hukumnya kalau sholat menggunakan penutup mulut dan hidung? Karena dalam kondisi beringus dan flu. Karena biasa sangat mengganggu. Jadi menggunakannya untuk bisa mengantisipasi flu akibat terkena langsung kipas angin atau yang semisalnya. Baik kalau ada keperluan seperti ini insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Itu dari udur bagi seorang. Ya, walaupun saya nasihatkan, baiknya dia tidak tutup tetap. Dia tutup dengan tangannya atau dia uh, pakai kain yang bukan menutup uh, hal tersebut uh, secara tetap. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Pekerjaan saya katanya seorang sales dan pekerjaan saya di lapangan. Saya tinggal di Makassar dan kadang saya ke Maros untuk mencari orderan. Terhitung musafirkah saya? Melihat perjalanan saya ke Maros sangat jauh, bolehkah saya berbuka? Ya, Makassar ke Maros itu tidak ada yang menghitungnya perjalanan. Ya karena di urf. Ya kita di sini itu dihitung sebagai suatu hal yang dekat. Ya biasa. Ya belum sampai seorang melakukan perjalanan. Kecuali kalau dia ke Pangkep atau misalnya ke Maros ke arah yang sangat jauh ke ujung ke pelosok sana, ya itu mungkin bisa masuk dalam kategori safar. Ya, tapi kalau hanya dari kota Makassar ke kota Maros, maka itu tidak dihitung safar. Wallahu a'lam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Umu Khonsa di Makassar. Katanya saya telah membayar fidyah terhadap puasa saya tahun lalu karena dalam kondisi hamil. Sekarang tahun ini saya tidak berpuasa lagi karena khawatir air susu saya bisa berkurang. Jika saya membayar fidyah tahun ini, apakah boleh membayarnya kepada orang yang sama seperti tahun kemarin? Ya, tidak ada masalah. Kalau dia bayar sama kepada tahun kemarin, tidak ada masalah, insya Allah. Nah. Ya, selanjutnya dari saudara Ardi di Lombok. Katanya apakah gosok gigi itu bisa membatalkan puasa? Nah, menggosok gigi tidak membatalkan puasa. Kalau sekadar menggosok giginya saja, sebab tidak ada suatu suatu apapun yang masuk ke apa namanya kerongkongannya. Ya, adapun kalau dia menggosok gigi menggunakan pasta gigi, nah di sini pasta gigi ada dua jenis. Ada yang kuat sampai masuk pengaruhnya ke eh, ke dalam apa namanya pencernaan bisa menimbulkan efek kenyang dan itu dihindari tidak ada yang uh, dia hanya sekedar menghilangkan bau mulut saja dan itu insya Allah taala tidak ada masalah ya dalil tentang hal ini Nabi membolehkan siwak untuk orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa ya dan siwak itu dari hal yang membersihkan gigi dan memberi pengaruh di mulut nah ya baik pertanyaan selanjutnya dari saudara Rian di Jakarta Katanya bolehkah kita meminta maaf kepada orang yang telah meninggal? Ya, bagaimana caranya dia meminta maaf? Sehingga dia harus ditanyakan apakah boleh minta maaf atau tidak. Ya, apakah datang ke kuburan kemudian berkata, ya fulan maafkan saya. Ya, ini tentunya hal yang mustahil. Tapi kalau pertanyaannya, bagaimana seseorang itu mengganti dari hal yang keliru dia lakukan pada orang lain, maka ini mungkin lebih tepat. Jadi ya, dia doakan orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya yang telah meninggal. Ya, kemudian dia berbuat baik kepada keluarganya, kepada ahli warisnya atau yang semisal dengan itu, maka itu adalah hal-hal yang insyaallah Allah taala uh, bisa memberikan kebaikan dan mengganti dari kejelekan yang dilakukan kepada si mayat yang telah meninggal. Ya wallahu taala alam. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Herlina Ali. Katanya ketika seorang wanita telah berhenti dari haid di waktu mendekati subuh, apakah boleh sahur dahulu, kemudian mandi? Dan yang kedua, apakah yang mesti dilakukan jika kondisi kasihan tidak memungkinkan untuk mandi subuh? Ya baik, apabila dia telah suci, maka sudah hilang sebabnya yang menghalangi dia puasa. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda alaisat idha hadat lam tusalli wa lam tasum bukankah kalau perempuan itu haid dia tidak sholat dan tidak puasa jadi sebab dia tidak sholat tidak puasa karena ada haid apabila haid sudah terangkat berarti sudah suci dia sholat puasa ya ada pun terkait dengan masalah mandi itu masalah lain karena itu kalau dia misalnya sudah bersih dari haid hanya saja belum mandi haid maka dia boleh untuk makan sahur ya boleh untuk makan sahur Baik. Kemudian eh, kalau misalnya dia di kondisi kesehatan tidak baik, belum sanggup untuk mandi subuh, maka dia cukup bertayamum, kemudian melakukan sholat subuh. Apabila sudah siang misalnya atau sudah mulai sehat, mampu menggunakan air, maka maka baru dia mandi haid, ya mandi bersih, sebagaimana yang diperintah. Wallahu taala alam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Apakah boleh kita membuat acara syukuran ketika kita masuk rumah baru atau acara khitanan anak? Ini ada dua ya, masuk rumah baru, khitanan anak. Masalah khitan, uh, tidak ada acara khusus untuk resepsi khitanan atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau dia melakukannya hanya dalam rangka mengundang orang makan, bergembira, maka insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Sepanjang tidak jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Demikian pula terkait dengan masalah masuk rumah baru, ini terkait dengan pembahasan dia berbuat sebuah acara karena ada suatu nikmat yang baru dia dapatkan. Ya, dan ini tidak ada tuntunan khusus dalam hal ini, bukan juga hal yang dianjurkan. Iya, dan tidak boleh dijadikan sebagai sebuah sunnah, kebiasaan yang terus berulang. Tapi kalau kadang-kadang seorang ingin Eh, mengundang atau ingin eh, berbuat baik kepada eh, keluarganya di saat dia mendapatkan sebuah nikmat maka insya Allah taala itu tidak ada masalah kalau dia lakukan hanya kadang-kadang bukan sebagai kebiasaan tidak diyakini sebagai ibadah dan bukan sebuah acara yang menghamburkan harta atau dia mubadir di dalamnya wallahu taala Nah. Ya, selanjutnya Pertanyaan dari saudara Mulyadi di Jakarta, katanya, apakah dibolehkan untuk membaca doa ketika sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada di Al-Quran dan hadis? Dan bolehkah melafatkannya dan apakah dibolehkan juga dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam doa tersebut? Terkait dengan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid." Fa'akthiru fihi minat doa. Sedekat-dekat seorang hamba dari Robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dianjurkan memperbanyak doa. Adapun sebelum salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thumma liyatakhayyar minad doa masya." Ya, setelah diajarkan tasyahud oleh Nabi, kemudian tentunya setelah itu dibaca selawat, setelah itu berlindung dari empat perkara, ya, Nabi berkata di akhir hadis dalam sebuah lafaz, hendaknya dia memilih dari doa yang dia sukai. Karena itu ditontonkan dan diajarkan oleh Nabi beberapa doa di akhir solat Dan dia boleh membaca doa apa saja. Tapi ingat jangan doa dari Al-Quran sebab tidak boleh membaca Al-Quran ketika dia sujud atau di akhir salamnya. Dia baca dari doa sesuai dengan hadits saja atau doa maknanya dari Al-Quran tapi lafadznya bukan lafadz dari Al-Quran tidak ada masalah. Iya. Kalau misalnya dia mampu dengan bahasa Arab, itu lebih baik terkait dengan pekerjaan sholat. Tapi kalau misalnya dia hanya mampu dengan bahasa Indonesia dan dia uh, apa namanya uh, ingin berdoa, maka tidak ada yang melarang seorang itu untuk memohon dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala Nah. ya pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Surayah di Depok bagaimana hukumnya jika seseorang sedang berpuasa <clears throat> tapi mencela orang lain dengan dalih untuk menasihati orang tersebut, sedangkan isi nasihatnya itu cenderung membuka aib dan mencela orang yang dinasihatinya. Iya, kalau dia di sini pertama dibedakan apa itu mencela, apa itu menasihati. Iya. Walaupun kadang di padahal yang sifatnya nasihat, ada yang pahit kadang didengarkan, tapi betul dia nasihat bukan celaan. Maka pertama dibedakan antara dua hal. Kalau sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penanya misalnya, bahwa ini cenderung membuka aib orang lain, iya, bukan dalam bentuk nasihat, makin adalah hal yang diharamkan, apalagi dalam keadaan dia berpuasa. Dan ini bab banyak yang masuk ke dalamnya, dia sangka dia berbuat baik, padahal dia berbuat jelek. Ya, dia anggap dia memberi nasihat, padahal dia tidak memberi nasihat. Betul bahwa memberi nasihat, walaupun dengan menegur kesalahan orang yang terjadi itu adalah hal yang baik. Tapi itu dengan ketentuan, dengan adab-adab, harus dibangun di atas ketakuan. Harus tahu apa tempat-tempat seorang itu memberi nasihat, apa yang dianggap salah, apa yang dianggap benar. Dan nah, ini perlu pengetahuan di dalamnya. Maka seorang tidak membuka, jangan masuk ke dalam dirinya hal yang bukan haknya untuk masuk dan dia kalau tidak masuk di dalamnya, dia tidak ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena dia tidak mampu dihitung kepada orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah Jakarta. Katanya sebagai seorang muslimah, apakah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bisa kita lakukan? Terkhusus bagi muslimah yang belum menikah. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah pintu yang sangat luas. Dan itu berlaku bagi siapa saja Ya, apakah seorang yang telah menikah atau belum menikah? Ya, seorang yang telah menikah maupun belum menikah. Hanya saja seorang perempuan, apalagi dia belum menikah, maka hendaknya dari hal yang hendaknya dia syukuri dari Allah Subhanahu wa taala dia gunakan dari kesempatan yang ada pada dirinya, dia menuntut ilmu agama dengan benar, kemudian e, membangun ibadah di atas ilmu, ya, dan menutup dirinya dari pintu-pintu fitnah hal-hal yang bisa menyeretnya ke dalam fitnah. Dan di masa ini banyak sekali pintu-pintu bisa mengantar seorang kepada kerusakan agamanya. Kadang di pintu dibuka dari pintu ia e, bergampangan berhubungan dengan apa namanya e, lawan jenisnya dalam bentuk komunikasi langsung misalnya atau dalam bentuk e, sekarang yang banyak terjadi di media-media sosial. Iya. Hal-hal yang kadang dia diarahkan kepada sebuah digambarkan oleh syaitan dia melakukan ibadah padahal bukan ibadah tapi sesuatu yang bisa menyeretnya ke dalam pintu kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan.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 <clears throat> baik pendengar sekalian, bagi anda yang ingin mengunduh atau mendapatkan rekaman kajian bisa didapatkan di website www.dulkarnil.net. Dan rekaman siaran ulang kajian interaktif ini dapat Anda simak juga besok pagi, insyaallah pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik, demikian apa yang kita bisa dengarkan.